kita di muka surat yang keberapa? Oh iya yang 27 ya. Baik. Qala syarih wafaqahullah wal huda aqsam. Dan petunjuk itu ada bermacam-macam. Kama bayantuhu fi asli syarah sebagaimana aku jelaskan di asal syarah ini. Tapi sengaja kita hapus di dalam kitab ini kenapa? Untuk meringkas agar tidak terlalu besar kitabnya. Dia ada lima macam petunjuk itu. Nanti kesimpulannya sebagaimana yang akan disebutkan oleh Imam Ibnul Qayyim rahimahullah. Wala syakka anna muradal muallifi rahimahullah. Tidak ada keraguan bahwasanya yang dimaksudkan oleh sang penulis yaitu Imam Al-Muzani muwafaqatil huda maksudnya apa? Muwafaqatul haqq yaitu kesesuaian dengan kebenaran Allah jaa Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam yang dibawa oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa hadza yahtaju ila taufiqi min Allah dan ini memerlukan taufik dari Allah taala berapa banyak orang yang ingin mengikuti kebenaran tapi dia salah jalan karena ilmunya kurang atau karena semangatnya kurang atau karena banyak faktor penghalang dan sebagainya maka kita perlu dengan yang namanya taufik Sebagaimana telah kita sebutkan kemarin apa definisi taufiq. Wala yanalul abdul falaha wassa'ajata illa bil jama' bainahuma. Maka sang hamba itu tidak bisa mendapatkan kebahagiaan dan keberuntungan kecuali kalau dia menggabungkan dua perkara ini. Apa itu? Ma'rifatil haqqi alladzi bayyanahu rasululun nas yaitu dia mengetahui kebenaran yang telah dijelaskan oleh Rasul kepada manusia wa arsyadahum ilaih yang dia bimbing mereka menuju kepada kebenaran tadi wa jaahum ilaih dan dia mengajak mereka kepada kebenaran tadi yang kedua apa wa baina taufiqillah dengan taufik Allah dibantu ditakdirkan dimudahkan untuk melaksanakan kebenaran tadi ja'aluhumullahu yuhibbunal haqq Allah menjadikan mereka mencintai kebenaran. Wa yu'sirunahu ala ghairih. Dan menjadikan mereka itu lebih mengutamakan kebenaran daripada yang lain. Qala al-Imam Ibnu Al-Qayyim rahimahullah. Fal hidayatu hiyal bayan wa dalalah. Ini yang pertama. Hidayah itu adalah penjelasan dan penunjukan. Ditunjukkan yang benar begini, peraturannya begini. Summa taufiq wal ilham. Ini Hidayah yang kedua yaitu taufiq dan ilham. Semuanya adalah apa? Kembali kepada Allah Ta'ala. Datang dari Allah Ta'ala. Dipermudah bagi kita untuk apa? Mengamalkan kebenaran tadi. Dan ditolong untuk mengamalkan kebenaran tadi. Dijadikan kita cinta kepada kebenaran tadi dan seterusnya. Wahuwa ba'dal bayanu wa jalalah dan yang hidayah yang pertama yang kedua ini datang setelah hidayah yang pertama. Jadi taufik itu datang setelah apa? Setelah bayan dan dilalah. Wala sabila ilal bayani wa dalalah illa min min jihatir rusul. Dan tidak ada jalan untuk menuju kepada penjelasan dan petunjuk penunjukan kecuali dari arah rasul. Karena para rasul ini yang mendatangkan ilmu dari Allah taala. Adapun kalau belajar kepada ahli filsafat maka akan menjadi semakin tersesat. Faidah soal bayanu wa dalalun wa ta'rif. Kalau kita sudah berhasil, kalau sang hamba itu sudah mendapatkan penjelasan, mendapatkan penunjukan, mendapatkan ta'rif, pengetahuan, tarattaba alaihi hidayatut taufiq. Maka setelah itu akan apa? Akan berlanjut kepada tu taufiq. Bersambung kepada tu taufiq. Wa ja'alal imana fil qalb. Allah menjadikan keimanan itu ada di dalam hati. Ini kalau taufik datang. Wa tahbibuhu. Oh, berarti tadi masdar ya. Berarti apa? Uh, eh, wajalul imani fil qalb yaitu dijadikannya iman itu ada di dalam hati wa buhu ilaih dijadikan kita itu cinta kepada keimanan wa fil qalb dan dijadikan e, keimanan tadi indah di dalam hati sebagaimana yang Allah jadikan di kalangan para sahabat walakin Allah habbaba ilaikumul iman wa zayyanahu fi qulubikum tetapi Allah yang menjadikan kalian itu cinta kepada keimanan dan menjadikan keimanan itu indah di dalam hati-hati kalian wa ja'luhu mu'siran lahu dan Allah menjadikan orang tadi atau hamba tadi lebih mengutamakan keimanan tersebut Radian bihi, ridho dengan keimanan tersebut. Raghiban bihi, yaitu penuh apa? Penuh minat kepada keimanan tadi. Wahuma hidayatan. Dua perkara ini tadi adalah dua hidayah. Mustalat kotan yang kita eh, apa? Mustaqillatan yaitu yang terpisah, dua hidayah yang terpisah. La yahsulul falahu illa bihima tidaklah dihasilkan keberuntungan kecuali dengan hidayah tadi. Hidayah yang pertama dan hidayah yang kedua. Wahuma mutadamminatan ta'rifa malam na'lamu. Dan dua perkara ini, hidayah bayan dan hidayah taufik, itu mengandung pengajaran terhadap perkara yang belum kita ketahui. Minal haqqi, yaitu kebenaran. Tafsilan secara terperinci wa ijmalan secara global wa ilhaman lahu dan sebagai ilham untuk orang tersebut dan ilham ini memang datang dari Allah semata berapa banyak orang yang membaca Al-Quran dan dia tahu maknanya tetapi sudah dia hanya berhenti sampai di situ tapi ternyata apa sementara para ulama mereka tidak hanya berhenti sampai mengetahui maknanya Bahkan mereka sanggup apa itu mengeluarkan sekian banyak faedah dari ayat-ayat tersebut. Inilah ilham wa ja'alana muridina litibaihi zahiran wa batina dan yang mana Allah menjadikan kita menginginkan untuk mengikuti kebenaran tadi secara lahiriah dan batiniah secara lahir dan batin summa khalqul qudrah lana ini kalau masdar jadi kalau kembali ke fi'il ya fi'il khalaqal qudrata lana kemudian Allah menciptakan kemampuan untuk kita kemampuan itu datang dari Allah dibikin kita sanggup untuk melaksanakan sholat yang mana sebagian orang merasa berat, sanggup untuk haji yang mana sebagian orang tidak mampu, sanggup untuk puasa yang mana sebagian orang tidak sanggup untuk untuk berhaus-haus dan berlapar-lapar. Ternyata Allah menjadikan kita ini sanggup. Itu adalah bagian dari hidayah. Alal qiyami bimujibil huda untuk menjalankan perkara yang diwajibkan oleh petunjuk tadi bil qawli wal amali wal azm dengan ucapan, amalan dan tekad. Tekad ini yang tidak setiap orang memiliki. Summa ijamatu zalika lana. Kemudian dijadikannya kebaikan ini tadi semua terus menerus lestari untuk kita. Ijamah yaitu gawam. Bisa setiap hari kita kerjakan. Berapa banyak orang yang bisa sholat malam tapi hari berikutnya tidak sanggup lagi. Hari berikutnya tidak sanggup lagi dan seterusnya. Maka kalau kita bisa istiqomah di atas suatu amalan, itu adalah termasuk hidayah dari Allah Ta'ala. Wa tasbitana alaihi ilal wafah. Dan dijadikannya kita itu kokoh di atas kebenaran yang telah kita tahu tadi, sampai datangnya kematian. Baik berupa ucapan, amalan, ataupun tekad. Wa min huna yu'lamu ittirarul abdi ila su'ali hadhihi da'wah. Dan dari sini diketahuilah akan pentingnya itiror yaitu betul-betul kepentingan yang mencapai puncak sampai tingkat dorurah amat perlunya sang hamba untuk meminta kepada doa ini doa apa itu ihdinas siratal mustaqim dan seterusnya fauqa kulli darurah di atas seluruh perkara yang paling penting perkara masalah makan minum jelas dia doruri Perkara baju itu doruri. Tetapi hidayah kepada kebenaran itu di atas segala macam kepentingan tadi. Wabutelan, wabutelanu qauli man yakul dan ucapan eh, dan batilnya ucapan orang yang berkata idza kunna muhtadin fa kaifa nas'alul hidayah kalau kita ini sudah ikut petunjuk gimana kita masih minta petunjuk Masya Allah Ibnul Qayyim beliau menjawab ini jauh sebelum lahirnya siapa Muhammad Ilyas Al-Kandahlawi. Hmm pemimpin jamaah tablik karena ucapan ini datang dari orang-orang jamaah tablik ya mereka jelas dapatnya dari siapa dari orang-orang sufi kita sudah sudah dapat petunjuk sudah masuk Islam ngapain kita tiap hari masih doa minta petunjuk lagi sampai 17 kali ini pertanyaan bodoh setiap detik kita ini perlu petunjuk setiap saat kita ini perlu petunjuk Qal fa apa jawaban Ibnu Qayyim fa innal majhula minal haqi adhaful ma'lum karena perkara kebenaran yang belum kita ketahui itu berlipat-lipat daripada perkara yang telah kita ketahui. Kadang orang yang baru belajar dia merasa, wah aku sudah tahu segalanya, bisa menyalahkan ini, membenarkan itu, membid'ahkan ini, mengatakan inilah yang sunni satu-satunya. Dia nggak tahu sekian banyak perkara masih belum dia ketahui. Tentang apa rincian-rincian bagaimana cara cara buat takjil, rincian tentang bagaimana cara faraid, rincian tentang Bagaimana cara pembagian zakat? Siapa saja yang berhak mendapatkan zakat? Bagaimana kalau kalau jenis ini kurang satu tetapi ada tambahan dari jenis yang lain? Perin, perkara rinci ya, banyak sekali yang belum kita ketahui. Maka kita mohon tambahan petunjuk. Wa mala nuridu fi'lahu tahawunan wa kasla. Dan perkara yang kita belum yang kita tidak ingin mengerjakannya padahal apa? Itu adalah perkara yang Allah Taala syariatkan sekarang sekian banyak sunnah yang sohihah, kita belum menginginkan untuk mengerjakannya. Kenapa? Tahawunan, karena kita meremehkannya. Dua, kaslan, karena kita apa? Malas melakukannya. Maka petunjuk itu membantu kita untuk apa? Menjadikan kita bersemangat, menjadikan kita yakin ini memang penting, harus dikerjakan. Maka itu diantara fungsi petunjuk. Mislu itu seperti apa yang telah kita, eh, perkara yang kita inginkan au aktsara minhu atau yang lebih banyak dari itu, au dunah atau yang kurang dari itu. Banyak orang yang setelah punya ilmu ternyata dia tidak menginginkan mengerjakan perkara tadi. Aku tahu memang yang benar begini, tapi nggak mungkin aku berbuat ini. Nggak mungkin aku ikut Rasulullah dengan cara seperti ini dan sebagainya. Maka ini perlu yang namanya hidayah. Karena ajaran Rasul itu pasti adalah apa? Adalah keberuntungan. Semakin kurang kita melaksanakan apa yang Rasulullah contohkan, maka semakin kurang keberuntungan yang kita miliki. Maka kalau kita dapat hidayah untuk mengerjakannya, berarti Allah telah menyiapkan untuk kita apa? keberuntungan. wa naqdiru alaihi mimma Perkara yang tidak sanggup untuk kita kerjakan padahal kita sudah ingin itu, itu juga demikian masih banyak. Kita sudah naik ke tingkat berikutnya yaitu apa? Kita tahu ini benar dan kita ingin mengerjakannya. Ternyata kita tidak sanggup. Menunjukkan apa? Banyak perkara yang kita inginkan tetapi kita tidak sanggup mengerjakannya. Itu masih banyak. Maka ini juga perlu petunjuk agar dimudahkan kita mengerjakan itu. Wa ma na'rifu jumlatahu wa la nahtadi litafasilihi juga demikian, yaitu apa? Lebih banyak kita tahu secara global bahwasanya apa? Kalau orang begini maka dia tidak dapat zakat, orang yang begini dia yang berhak dapat zakat. Tapi perinciannya kita belum tahu. Bagaimana perinciannya, bagaimana case-nya. Maka apa perlu kita ilmu? Perlu kita tambahan ilmu yang lebih terperinci. Kita tahu bahwasanya orang kafir tidak berhak untuk mendapatkan zakat. Tetapi bagaimana kalau dia adalah orang kafir ini sebagai apa? Sebagai amil zakat. Wah ini perlu ilmu yang terperinci. Maka apa perlu kita belajar, lihat kitab Al-Mughni dan yang lain-lainnya. Ternyata boleh kesimpulannya. Walaupun yang lebih diutamakan adalah muslim kalau ada. Tapi kalau muslimnya itu pengkhianat, banyak muslim yang koruptor. Sementara kita dapati ada orang kafir yang dia jujur, maka apa kita utamakan orang kafir itu untuk pembagian zakat. Karena apa? Kemaslahatan orang miskin itu lebih besar daripada kita sekedar asofiah. Yang penting tetap muslim walaupun dia korupsi. Ternyata apa? Nggak hmm. sampai kepada orang miskinnya. <laughs> Gara-gara kita pikir yang penting muslim. Hmm. Akhirnya malah apa? Kemaslahatan yang terbesar yaitu pembagian zakat untuk orang fakir nggak kita dapatkan. Gara-gara yang korupsi adalah muslim itu sendiri. Nah, ini adalah perkara rinci yang yang perlu untuk apa kita ketahui. Dan ini sekitar contoh kecil dari sekian banyak perincian yang belum kita ketahui dari ilmu yang amat luas ini. Padahal itu diperlukan dalam kehidupan sehari-hari. Itu sekitar contoh apa yang disebutkan para ulama di dalam kitab-kitab besar. Tayyib qal fa amrun yafutul hasr adalah perkara yang tidak sanggup kita hitung secara secara total. Perkara-perkara yang semacam ini. Sekian banyak perkara yang kita belum ketahui. Wa nahnu muhtajuna ilal hidayati tammah. Dan kita itu perlu kepada petunjuk yang sempurna. Faman kamulat lahu hadhil umur. Maka barang siapa telah sempurna untuk dia perkara-perkara ini. Yang pertama apa itu? Kesempurnaan ilmu. Kemudian kesempurnaan keinginan. Yang ketiga adalah kesempurnaan kemampuan. Kemudian yang keempat apa? Kesempurnaan istiqamah. Wah, kalau ini semua sempurna baru apa itu? Kita minta hidayah. Eh, apa baru apa? Sempurnalah hidayah kepada kita. Makanya beliau mengatakan kalau tiga perkara tadi sempurna, karena soalul hidayah lahu soalat tasbid buat jawam. Berarti kita minta hidayah untuk apa? Untuk agar dikokohkan di atas perkara tadi semua dan bisa lestari mengerjakan itu semua. Dan ini yang paling besar, tingkatan yang paling tinggi. Makanya karomah yang terbesar adalah ini, yaitu apa? Istiqomah di atas ilmu dan amal yang telah kita ketahui dan kita jalankan selama ini. Bagaimana dijelaskan Syekhul Islam dalam kitab Al-Furqan. <clears throat> Bahwasanya akdumul karomah adalah apa? Luzumu al-istiqomah. Kalimat pendek tetapi di dalamnya tergantung terkandung apa? Ilmu yang amat luas. Tayyib selesai dari materi Jusalikin. Faslun ta'rifu sunnah. Definisi sunnah. Suma qala imamul Muzani rahimahullah, fa innaka sa'altani an uwaddiha laka minas sunnah. Karena engkau ini memang beliau menjawab surat orang yang bertanya. Engkau bertanya kepadaku, eh, engkau meminta kepadaku untuk menjelaskan kepadamu sunnah. Amron tas, eh, tusabbira nafsaka ala tamassuki bih yang engkau menyabarkan jiwamu untuk berpegang kepadanya wa tadra'u bihi angka syubahal aqawil yang dengannya dengan sunnah ini kalau aku sudah jelaskan engkau bisa menolak syubhat-syubhat dari ucapan-ucapan maksudnya aqawil yaitu perkataan-perkataan ahlul batil wa zayghin muhdasatid dhalin dan penyelewengan perkara-perkara baru dari orang-orang yang sesat. Jadi yang diminta adalah bukan semata-mata sunnah, tapi sunnah yang apa? Menjadi senjata untuk membela diri dari kebatilan. Asyarah qawluhu sa'altani, engkau meminta kepadaku, Hada yadulu ala anna hadal kitab jawabun li soal. Ini menunjukkan bahwasanya kitab ini, kitab as-sunnah punya Al-Muzani, ini adalah jawaban untuk pertanyaan kama hasala fi kasirin min kutubis salaf seperti yang terjadi di kebanyakan kitab ulama salaf mereka nulis karena apa ada permintaan seperti kitab aswabuni itu karena ada permintaan dan juga apa surat Imam Ahmad itu juga karena ada permintaan juga kitab akidah wasitiyah itu juga permintaan dari sebagian qadhi di wasit Wasail an hadil masalah orang yang menanyakan ini siapa? Huwa Ali bin Abdullah al-Hulwani wa ba'du ashabih Ali bin Abdul Al-Hulwani dan sebagian sahabatnya kama zakarahul habat Az-Zahabi rahimahullah bisa nadihi fi kitabihil arsh sebagaimana disebutkan oleh al zahabi dengan sanatnya di dalam kitab beliau Al-Arsh kitabnya bagus ya sudah dicetak dan ditahkik kitab ini bagus mengumpulkan sekian banyak apa madhab e, sekian banyak pendapat para aimah dari seluruh madhab tentang masalah Allah Ta'ala itu tinggi di atas arsy. Wa qaulul imamil muzani rahimahullah an uwaddiha laka minas sunnah. Untuk aku jelaskan kepadamu sunnah. Fasunnah hiya tariqatu Rasulillah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Jadi sunnah adalah jalan. Jadi bukan sekedar sesuatu yang mustahab, bukan, tapi artinya jalan. Qaulan wa fi'lan wa taqrira. Baik berupa ucapan ataupun perbuatan ataupun persetujuan. Wa ghairu dzalika min hadhihi syari'atil Muhammadiyah dan yang lain-lain dari syariat Muhammad ini. Yang lain-lain contohnya apa? Ham, yaitu keinginan, keinginan Rasulullah untuk mengerjakan suatu amalan. Nah, itu juga apa bagian dari sunnah. Fatiba'uha ittiba'ul haqqi wal huda. Maka mengikuti sunnah berarti adalah mengikuti kebenaran dan petunjuk. Wa khilafuha bid'atun wa dalal. Sementara menyelisih sunnah itu adalah bid'ah dan kesesatan. Qala Imam Ibnu Rajab, terakhir kita ambil halaman ini muka surat ini wasunnah hiya tariqatul maslukah yaitu jalan yang ditempuh fayashmulu dzalika at-tamassuka bima kana alaihi huwa wa khulafaur rasyidun maka sunnah itu mencakup maka yang demikian itu mencakup seseorang berpegang teguh dengan ajaran yang dulu Rasulullah dan para khulafa yang terbimbing itu ada di atasnya menalik tiqadat baik berupa keyakinan-keyakinan wal amal eh, amalan-amalan wal akwal ucapan-ucapan wahadihi hiya sunnatul kamilah inilah yang namanya sunnah yang sempurna walihada kana salafu qadiman karena itulah dulu para ulama salaf la yutliquna isma sunnah illa ala ma yashmulu dzalika kullah tidaklah mengistilahkan istilah sunnah, mengucapkan istilah sunnah, kecuali untuk perkara yang mencakup itu semua. Bukan sekedar, oh ini mandub, ini mustahab, bukan tapi mencakup seluruh ajaran Rasulullah itu namanya sunnah selesai dari kitab al eh, jami uh, jami ulum wal hikam Allah taala alam